Pada kesempatan yang lalu kita terakhir sampai kepada pembahasan tentang al-bid'ah. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah berkata, "Wa yarawna mujanabatal bid'ati." Dan para imam-imam alil hadis mereka berpendapat wajib untuk meninggalkan al-bid'ah. Bahkan meninggalkan bid'ah itu termasuk usuluddin, perkara pokok prinsip agama ya menurut ahlu sunnah wal jamaah. Makanya ini selalu dikumandangkan oleh para imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya juga kalau kita Dulu pernah kita bahas di sini yaitu kitab Usul Sunnah karangan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan pada awal eh, kitab Usul Sunnah beliau mengatakan Usul Sunnah indana at-tamassuku bima kana ali ashabur Rasul sallallahu wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kata beliau termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ya adalah berpegang teguh dengan metode para sahabat dan mengikuti jejak mereka dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan dan setiap bid'ah itu sesat. Ini bukan masalah furu seperti yang dikumandangkan oleh sebagian eh, ustadz atau dai yang ada sekarang ini meskipun mengatasnamakan dirinya sebagai salafi. Ini sekali lagi meninggalkan bid'ah itu termasuk usul sunnah, prinsip akidah, ya. Ini juga disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimallahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya Imam Al-Hadis berpendapat wajibnya meninggalkan kebid'ahan. Sudah kita sampaikan kemarin definisi bid'ah yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi yang beliau cantumkan dalam kitab al itisam Beliau mengatakan al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun Tudu'u syar'iyyah yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi ta'ala. Bid'ah adalah suatu jalan yang diadakan dalam urusan agama. Ya, bukan urusan apa? Dunia. Kalau urusan dunia silakan buat inovasi baru selama tidak melanggar syariat Allah. Silakan. Ya, kata Rasul antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Namun urusan agama sudah ya sempurna agama Islam tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh di karang-karang yang baru. Bid'ah adalah suatu jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Ya, dalam berbagai macam bidangnya, entah dalam masalah akidah, ibadah, dalam masalah dakwah, jihad dan sebagainya, ya dilarang untuk mengada yang baru dalam urusan agama tersebut. Yang mana bid'ah itu tudoi syariah, ya menyelisih syariat karena syariat sudah sempurna. Kalau ada yang mengada-adakan berarti dia menyelisihi syariat Allah yang sempurna. Kemudian tujuan orang yang melakukan bid'ah tersebut al-mubalaghah, berlebih-lebihan. Ya, dalam urusan apa beribadah kepada Allah. Kalau dia nggak berlebih-lebihan, nggak mungkin menambah yang sudah ada ya kesempurnaan dalam hal Islam. Islam sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau orang itu enggak menambah bid'ah, ya berarti dia betul-betul meyakini Islam telah sempurna. Namun kalau dia menambah-nambah yang baru dalam urusan agama, seolah-olah dia menganggap Islam itu masih apa? Belum sempurna. Ini yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu tentang definisi al-bid'ah. Sekarang akan kita sampaikan tentang bahaya al-bid'ah. Ini kita sekedar ringkas saja dari apa yang telah kita baca dari buku-buku para ulama. Yang pertama, bahaya bid'ah, perbuatan bid'ah tentunya tertolak. Sebagaimana sabda Rasul dalam Sahih Bukhari Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-adakan urusan yang baru dalam urusan agama, maka tertolak. Ada orang yang mungkin mengatakan, ini kan bagi yang mengada-adakan, bagi yang ya mencetuskan, yang mempelopori, yang membuat. Kita nggak membuat, cuma apa? Ikut-ikut saja. Ya, maka kata ulama sampaikan hadis yang berikutnya riwayat Muslim man amila amalan laisa ali amruna fahwaradun Barang siapa mengamalkan suatu hal yang tidak ada contohnya dariku kata Rasul, maka tertolak. Baik yang ikut-ikutan atau yang mempelopori pertama kali bid'ah itu, maka amal perbuatannya bid'ah tersebut tertolak kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang berbuat kebid'ahan termasuk orang yang paling merugi amal amal ibadahnya. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104, "Kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah kalian mau aku beritahukan tentang orang yang paling merugi amal ibadahnya? Yaitu orang-orang yang tersesat dalam perbuatannya di dunia, namun dia masih menganggap dia berbuat yang sebaik-baiknya. Eh, di antaranya, kata Imam atau Al-Khalifah Rashid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bila mengatakan ayat ini ditujukan kepada kelompok Al-Khawarij. Ya, kalau sekarang kelompok teroris. Ya, mereka adalah termasuk orang yang paling merugi amal ibadahnya kata Allah. Mereka sudah ya bom, bunuh diri, mati, sangit, namun amal ibadahnya, jihadnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Mereka luar biasa eh, niat ikhlasnya untuk berjuang, luar biasa eh pengorbanan mereka untuk Islam. Namun karena tidak sesuai dengan ajar Rasul, jihadnya mereka jihad yang bid'ah sebagaimana kata Syekhul Islam Rahim Rahimullah yang sudah kita sampaikan dulu di sini, al jihad ada dua, jihad yang sunni dan jihad yang ya bid'i. Eh, jihad yang bid'i kata beliau di antaranya jihadnya kelompok al khawarij. Ya, eh, seperti sekarang ini kelompok teroris. Ya, mereka ini kata Ali bin Abi Thalib sebagaimana Allah berfirman tadi, aksarina amala orang yang paling merugi amal amal ibadahnya tidak ada eh, kata yang penting niatnya baik kalau niatnya baik mereka luar biasa niatnya apakah kita boleh ya eh, mendukung teroris karena niat mereka baik tidak eh, niat yang baik tidak cukup harus dengan ittiba mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga orang yang berbuat kebid'ahan itu secara langsung atau tidak langsung menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Secara langsung atau tidak langsung, orang yang berbuat bid'ah itu seolah-olah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Ini kita ambil dari ucapan Imam Malik rahimahullah. Ya, sekali lagi ini kita bukan yang ngarang sendiri, hanya kita nukil saja sampaikan saja apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan, apa yang diucapkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini semuanya bukan kita yang ngarang sendiri. Imam Malik rahimahullah berkata, "Man ibtada'a fil islami bid'atan hasanatan, bid'atan yara hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat suatu kebid'ahan dan dia menganggap itu bid'ah yang hasanah, maka dia telah menuju Rasul mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman kata beliau, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini itu pada hajatil wada, haji perpisahannya Rasul, turun ayat ini. Pada hari ini kata Allah, "Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian." Kemudian Imam Malik mengatakan, "Fama lam yakun yauma idin dinan, fala yakunul yauma dinan." Apa yang tidak dianggap agama, yaitu tidak dianggap agama Islam pada zaman Rasul, maka sampai kapanpun tidak bisa dianggap sebagai agama. Alias itu adalah apa? Al-bid'ah. Ini sekali lagi ucapan Imam Malik yang menunjukkan bahaya orang yang berbuat kebid'ahan secara langsung atau tidak langsung dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, masih ucapan Imam Malik rahimahullah kita ambil ucapan Imam Malik. Beliau mengatakan orang yang berbuat bid'ah itu ngeminteri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau menganggap lebih baik eh daripada Rasul daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dirinya lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah bertanya kepada beliau tentang start untuk haji atau umrah ketika orang itu ada di kota Madinah atau sebagai penduduk kota Madinah. Orang itu bertanya, "Min aina uhrim?" Dari mana aku mau start untuk ihram? Kata Imam Malik, min haythu ahrama Rasul SAW, min dil Hulaifah. Kata Imam Malik rahimahullah, engkau statlah untuk haji atau umrah dari mana Rasul stat, ya. Yaitu di tempat namanya Dzul Hulaifah. Yang ini adalah mikos statnya untuk orang yang tinggal di kota Madinah atau yang mulainya dari kota Al-Madinah. Orang itu gak terima, masih tanya lagi, masih ya protes lagi, ngeyel ya. Kata orang itu, wa kaifa idza ahramtu min indikabi Rasul sallallahu Bagaimana wahai Imam Malik kalau aku mulai start haji atau umrah ihramku dari samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, la taf'al. Ya, jangan engkau apa? melakukan hal tersebut. Ya, jangan engkau membuat bid'ah ini baru, ya. Kemudian Orang tersebut, Imam Malik mengatakan, fa ini aksa alikal fitnah. Karena aku khawatir engkau akan tertimpa suatu fitnah. Kata orang tersebut, dua ayu fitnah. tu ila amyal, aku tidak menambah kecuali berapa mil saja. Kok gitu apa? Dikatakan membuat fitnah, membuat bid'ah. Ya, sikit-sikit bid'ah wa Imam Malik. Ah, gitulah bahasa orang sekarang ini. Ya, orang itu ngeyel ini memang orang sekarang ini ya seperti orang sekarang ini gitu. Ya, sudah dikasih yang sunnah, ada tuntunannya, masih nggak apa? Nggak terima. Na'udzubillah min dalik. Nasallahu ta'ala. Assalamu wal afiyah fi dunia wal akhirah. Kemudian Imam Malik mengatakan wa ayu fitnatin a'dham min antara nafsaka sabaqta ila fadilatin qasra anha Rasulullah alaihi wasallam. Kata Imam Malik, fitnah mana yang lebih besar daripada dirimu menganggap lebih mendapatkan keutamaan dibandingkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah apa? Eh, ihramnya Rasul itu kurang afdal. Engkau apa? Menganggap ya yang kau lakukan itu lebih lebih afdal. Kemudian Imam Malik membacakan ayat pada akhir surat Nur, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusiba fitnatun aw adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi ajar Rasul untuk mereka tertimpa suatu fitnah atau azab azab yang pedih. Eh dari sini pula kita tambahkan poin yang keberapa? Yang kelima, bid'ah itu penyebab fitnah dan azab. Ini satu kisah, namun bisa kita ambil dua poin tentang bab ini bahaya bid'ah bahwasanya orang berbuat fitnah itu ngemintari atau merasa lebih baik dari Rasulullah Kemudian poin berikutnya fitnah itu mendatangkan menyebabkan ya fitnah dan adab yang pedih. Sebagaimana dalam ayat surat An-Nur tadi. Kemudian yang berikutnya orang yang berbuat kebid'ahan itu telah membuat kesesatan. Ya, telah membuat kesesatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kalau "Kullu bid'atin dolala. Setiap bid'ah itu apa? sesat ya dan inilah yang dipahami oleh para salaf para sahabat dan juga para ulama-ulama setelah para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya pernah suatu saat bertemu dengan sekelompok orang yang lagi berzikir jamaah Kemudian beliau mengatakan, "Uddu sayyatikum." Hitung kejelekan-kejelekan kalian. Ya, orang berzikir kok dianggap apa? Jelek. Bukan zikir yang jelek, caranya yang nggak sesuai dengan apa? Sunnah Rasul ini yang diingkari para sahabat. Ya. Ini sekali lagi dahulu para as-salaf eh, sangat amat eh, ya, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Karena ini adalah sumber malapetaka, sumber kehinaan umat. Ya, umat nggak mungkin jaya kalau mereka apa tidak kembali kepada Islam yang sebenarnya, Islam ala Rasul SAW. Kalau mereka terus menyimpang, ya, terus ngeyel, gak mau dinasehati, Eh bahkan yang menasehati untuk kembali kepada sunnah, dituduh yang macam-macam, di demo dan sebagainya, ya inilah keadaan umat. Ya bahwasanya sam, eh, sampai kapanpun selama umat tidak kembali kepada tauhid, kepada sunnah Rasul, mereka masih asyik dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, eh bahkan mereka menentang atau dan sunnah, maka naudzubillah min dalik. Inilah eh, keadaan umat Ya, ya al-Islam sampai detik ini. Makanya Rasul mengatakan sallallahu alaikum dollan la yanzi wa hatta tarju ila Ya Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian dan tidak akan Allah ya cabut kehinaan tersebut sampai kalian mau kembali kepada agama kalian yaitu agama Islam ala Rasul sallallahu ya ala sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam eh, kita sampaikan hal ini bukan untuk kita membenci umat Islam tidak. Kita cinta kepada umat Islam untuk mereka kembali kepada ajaran Islam. Ingin kita bersatu di atas sunnah dan ajaran para salaf agar kita kokoh, agar kita menang di atas semua umat-umat yang kafir. Sebagaimana kata Imam Malik, lan yusliha akhiratil ummah illa ma aslah awalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki akhir generasi umat ini sampai mereka kembali kepada ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi ini adalah bentuk mengamalkan sabda Rasul sallallahu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri dari apa? Kebaikan. Kita cinta diri kita berpegang teguh dengan sunnah. Maka kita seru umat Islam kepada sunnah untuk meninggalkan apa? Segala kebitahan. Eh meskipun terkadang perlu dengan eh kata yang tegas, yang keras. Karena sebagaimana kata saya Islam Taimiyah Allah kadang kita membasuh tangan, kalau pas kotorannya itu eh, ringan, dibersihkan ya dengan halus bisa hilang. Namun kalau sudah berkena cat, ya, kena kotoran yang lengket, bisa nggak diginikan aja, dilus-lus ini. Hah? Perlu dengan apa? Ya, digosok-gosok yang keras. Biar apa? Hilang kotoran tersebut. Ya, itulah kata beliau perumpamaan nahi mungkar. Terkadang apa? ya perlu dengan eh, keras, dengan tegas. Namun sekali lagi bukan karena kebencian. Naudzubillah min dalik. Namun ini karena apa? Dalam rangka ya untuk menyelamatkan umat, untuk mengembalikan kejayaan al umat. Ya, Kemudian yang keberapa? Ya, kisah Abdul Mas'ud tadi radhiyallahu anhu ketika beliau melihat kelompok orang yang berzikir jamaah tersebut, beliau mengatakan "Uddu sayyatikum, hitung kejelekan-kejelekan kalian. Fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Aku menjamin kebaikan kalian tidak akan sia-sia di sisi Allah, yaitu kebaikan yang ikhlas karena Allah, yang sesuai sunnah Rasul tidak akan sia-sia. Kemudian beliau mengatakan hakum ya umat Muhammad. Celaka kalian wahai orang-orang yang berbuat hal bau ini, eh berbuat dikir jama ini. Haulai sahabatu Nabi mutafirun. Para sahabat Rasul masih hidup di tengah-tengah kalian. Wahadi thiyabu tabla. Pakainya Rasul masih belum usang. Wa aniyatu tuksar. Bejananya Rasul masih belum pecah. Fawaladi nafsi biadih. Demi Allah yang jiwa kau di tangannya innakum ah innakum ahda min milati Muhammad au muftatihud dalalah. Kalian ini cuma ada dua pilihan. Yaitu kalian menganggap lebih mendapatkan petunjuk daripada Rasul atau kalian memang sengaja membuka pintu apa? kesesatan. Ini poin yang pertama berkaitan dengan poin yang sebelumnya yaitu bahwasanya bid'ah itu apa? ya menyebab atau adalah sumber kesesatan sebagaimana sabda Rasul kullu bid'atin dolalah. Ini intinya ya bab yang kita bahas ini ucapan beliau innakum la'ala millatin ahdamin min millati Muhammad au muftatiu dalalah Kalian itu punya dua kemungkinan yaitu kalian menganggap diri kalian lebih mendapatkan petunjuk daripada Rasul, ngemintai Rasul ya atau kalian memang sengaja membuka pintu kesesatan. Dua-duanya jelek, dua-duanya apa? pahit. Tidak ada pilihan lain bagi yang berbuat bid'ah cuma salah satu dari dua hal tersebut atau dua-duanya. Ia merasa lebih baik daripada Rasul atau sengaja membuat pintu kesesatan. Kemudian kata orang-orang yang berdikir jamaah tersebut, ya, ya Abu Abdurrahman, ma'aratna ilal khair. Wahai Abdul Mas'ud yang kunyahnya Abu Abdurrahman, kami berbuat ini tujuannya untuk mendapatkan kebaikan. Ini alasan sebagian yang berbuat kebitahan. Niat kami baik, ini bid'ah yang ya kita niatkan untuk kebaikan ya dan seterusnya. Apa jawaban seorang sahabat yang ya darah dan dagingnya bersatu dengan sunnah Rasul SAW? Beliau mengatakan kamin muridin lil khilan yusibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik gak kesampaian apa? kebaikan tersebut, tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Tidak cukup innamal a'malu bin niat. Tidak cukup sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Namun hadis yang lain mengatakan tadi, man amila amalan laisa ali amra fawaradun. Barang siapa yang berbuat suatu amal ibadah tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tertolak. Harus digandingkan amalan hati harusnya ini amal lebih niat namun tidak cukup amalan hati amal dohir dalilnya tadi riwayat muslim dan juga sahih bukhari dan muslim harus ada dua syarat diterimanya amal ibadah ikhlas dan Ahli ittiba mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang berikutnya yang keberapa? Hah? Ada empat atau tujuh. Wah beda jauh sekali. Hah? Tujuh ya. Yang ketujuh bahwasanya orang yang berbuat kebid'ahan itu diancam ya akan diusir dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim tentang masalah al haut telaga Rasul SAW pada hari kiamat. Ya, kita mohon kepada Allah semoga Allah menganugerahkan kepada kita untuk kita bisa minum dari telaga Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Disebutkan Rasulullah SAW ya, akan ada sebagian umatnya yang diusir daripada telaga tersebut. Kemudian Rasul mengatakan umati umati. Ya Allah mereka adalah umatku. Kemudian Allah mengatakan inna la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kata ulama, dalam hadis ini ada dua faedah yang utama. Yang pertama, Rasul tidak tahu yang gaib. Ya, apalagi setelah meninggal dunia. Ya, di sini Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang ya mereka ada-adakan sepeninggalmu." ya maka haram istighosah kepada Nabi Muhammad maka syirik kalau minta-minta kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad nggak tahu apa-apa setelah beliau apa meninggal dunia ini Allah yang mengatakan dalam hadis kursi lewat lisannya Rasulullah Alaihi Wasallam ya sekali lagi setelah meninggal dunia maka ya tidak ada lagi orang yang boleh meminta doa minta-minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa-apa. Ya, ini adalah keyakinan seorang muslim muslimah, mukmin mukminah yang sesuai dengan akidah Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW. Ini dalam Sahih Muslim. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Innaka la tadri ma'adatsu ba'da." Engkau Nabi Muhammad tidak tahu ya apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Jangankan setelah meninggal dunia, sebelum meninggal, beliau masih hidup, beliau tidak tahu yang gaib. Ya. Salah satu buktinya ketika ada kisah ifik, ya, Aisyah dituduh un, ya, berzina, ya, berselingkuh dengan seorang sahabat beliau yang disebarkan oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Rasul munafikin pada zaman Rasulullah. Rasul gelisah. Nggak tahu kebenaran atau kedustaan kabar tersebut. Rasul gelisah. Seandainya Rasul tahu yang goib, oh ini dusta. Namun tidak. Rasul tidak tahu sampai turun apa? Ayat yang melepaskan, membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut dalam surat An-Nur. Eh, maka sungguh ya kufur, sungguh syirik, ucapan yang mengatakan wa min ulumika ilmu lahi wal kolam. Ada senandung qasidah yang mengatakan eh di antara ilmu Nabi Muhammad ilmu lahul mahfud dan ilmu apa? ayat eh, pena takdir ilmu gaib. Naudzubillah min dalik. Ya, banyak dalil-dalil Rasul tidak tahu yang gaib. Allah mengatakan, ya, kol la amliku li nafsi naf'an wala darran illa Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan ataupun kemudaratan kecuali dengan kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib, seandainya aku tahu yang gaib. Artinya apa? Rasul nggak tahu yang gaib. Ya, bahkan dalam ayat surat An-Naml Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa adil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu yang ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sok tahu yang ghaib terus meramal jadi paranormal. Nauzubillah min dalik. Kemudian kita sampai kepada ucapan Abdul Mas'ud tadi ya. Poin yang berapa sekarang tadi? Yang ke-8 atau masalah haud afwan, tentang masalah haud. Bahwasanya orang yang berbuat kebid'ahan di antara ancamannya diusir dari telaga Rasul SAW. Dalilnya tadi, inna kalata tadri ahdatsu ba'dak. Yang diusir adalah yang berbuat al ihdas atau hadasan, al bid'ah muhdatsan, sesuatu yang apa baru dalam urusan agama atau dalam riwa, dalam sebagian ucapan ulama tafsir yang lain atau ulama al hadis yaitu yang murtad ya dari agama Islam. Itu yang diusir dari telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ima yang murtad keluar dari Islam atau yang berbuat kebid'ahan dua-duanya tidak boleh meminum dari telaga Rasul SAW yang mana Rasul mengatakan ya ma'uhu abyadu minal laban ya, airnya lebih putih daripada susu ab atyabu minal misik ya, lebih wangi daripada minyak kasturi ada adadun nujumi sama. Bejananya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Kemudian tulu wa adu syahrun. Panjang lebar itu satu perjalanan atau satu, satu bulan perjalanan eh dengan kaki atau dengan kendaraan. Intinya sangat luas sekali telaga tersebut. Semua umat Rasulullah SAW meminum dari telaga tersebut kecuali dua golongan tadi yang murtad dan yang berbuat kebid'ahan. Ah, Syekh Muhammad bin Sa'imin rahimahullah taala dalam tafsir surat Al-Kautsar Beliau pernah mengatakan, "Man syariba sunnah Rasul fi dunya kana syariban ma'ahaudihi yaumal qiyamah." Kata Syekh Muhammad Thimin, barang siapa yang dia meminum sunnah Rasul, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Rasul di waktu di dunia, maka insya Allah dia pada hari kiamat akan meminum dari telaga Rasul walihi Alaihi Wasallam. Namun, ya barang siapa yang jauh dari sunnah Rasul, maka dia diharamkan minum dari telaga Rasulullah Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, bahwasanya al bid'atu baridul kufri. Kata Pak ulama, bid'ah itu jembatan menuju kepada kekafiran. Ya, kita tidak seperti kelompok teroris yang gegabah langsung apa? Kafir mengkafirkan. Ini cuma warning, peringatan, hati-hati dengan bid'ah. Ya, jangan diremehkan. Eh, jangan dikatakan oh furuk berarti boleh kita eh toleransi, boleh kita apa belapang dada. lah, ya, meninggalkan bid'ah termasuk usuli adin. Kemudian al bid'ah baridul kufri. Bid'ah itu jembatan menuju apa? kekafiran. Kalau orang itu sudah terbiasa dengan kebid'ahan, maka eh lama-lama akan bertingkah sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setan itu target utamanya menjatuhkan umat ke dalam jurang kesyirikan atau kekufuran. Kalau nggak bisa kepada kebid'ahan. Ya, namun kalau orang itu sudah biasa sama bid'ah, ditingkatkan lagi. Bisa nggak dia masuk ke dalam jurang kekafiran lagi? Ya, naudzubillah min dalik. Makanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Dasar Sunnah beliau mengatakan ihdhar sigaral muhdatsat hati-hati kalian dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Fa inna saghiral bid'ah ya'udu hatta yasira kabiran. Karena bid'ah-bid'ah yang kecil-kecil itu kalau terus menerus dilakukan, lama-lama akan apa? Berkembang biak, ya. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadil ummah awal wa saghiran. Kata beliau, demikian pula setiap bid'ah di dalam umat ini, awalnya itu kecil dibandingkan yang setelahnya. Ya, contoh kata perawi tentang tadi hadis eh, riwayat Abdul Mas'ud tentang zikir jamaah tadi, ya. Perawi hadis tersebut mengatakan mereka yang memerangi kita yaitu Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin dari kalangan Khawarij itu adalah mereka-mereka yang ikut zikir berjamaah tersebut. Ya. Ini adalah salah satu contoh kata ulama dulu bid'ah khawarij bid'ahnya seperti tadi yang diingkari oleh apa? Abdul Mas'ud radhiyallahu taala an kecil kelihatannya. Namun apa? Kelama-lama menjadi besar sampai apa membunuh Al Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib. Demikian pula bid'ah ya tasawuf. Awal-awalnya eh kata ulama cuma sekedar apa? Ya bernyanyi dalam rangka ibadah. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Tarautu Baghdad fa idza ra'aitu qauman ya'budunallaha bitaqdir." Kata Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mau meninggalkan negeri Baghdad, beliau mengatakan aku meninggalkan negeri Baghdad dan aku melihat di dalamnya ada sekelompok orang beribadah kepada Allah dengan takbir, nyanyian dan dan alat musik. Awalnya itu dan ini awal munculnya apa? atas tasawuf Ya, Rasul, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin enggak mengenal eh, dan tidak ya, ya lakukan hal yang mereka lakukan ini orang-orang tasawuf ya. Kata Imam Syafi'i, ini awal mulanya apa? Atasau. Namun lama kelamaan jadi apa? Weh jatul wujud, manunggaling kaulo gusti, kufur akbar. Allah bersaud dengan wali-walinya. Eh atau mengatakan Islam ada empat tingkatan. Ya, syariat, tarekat, hakikat, dan apa? Marifat yang sudah tingkat marifat, tidak ada syariat, nggak boleh, nggak ada kewajiban, nggak ada larangan, semuanya halal, mubah. Naudzubillah min dzalik. Awalnya apa? Agak kecil dibandingkan yang yang terakhir. Naudzubillah min dalik. Ya, maka jangan pernah apa? meremehkan. Ya, masalah hal ini masalah meninggalkan bid'ah termasuk sekali lagi usului adin kata Imam Ahmad tadi. Kemudian beliau mengatakan wa kadzalika kullu bid'atin uhditat fi hadhihi ummah kan awal saghiran yushbil haqqa. Ya, awal mulanya itu kecil, menyerupai kebenaran, samar-samar. Banyak orang nggak paham itu adalah bid'ah. Samar-samar, awalnya seperti itu. Setiap bid'ah dalam umat ini awalnya pelan-pelan. Itulah triknya setan. Setan lah nggak langsung menyerumuskan orang ke dalam apa? Ya, hal tersebut. Ya, seperti pelaku khawarij, ya, kelompok teroris. Nggak langsung mereka masuk langsung bunuh bunuh diri, tidak pelan-pelan. Ya, sampai tingkat marifat langsung bom bunuh diri. Nah itu kelompok al-khawarij. Ya. Kemudian kata beliau, ya hatta saradina yudanubihi, ketika sudah asli dengan bid'ah itu sudah mendarah daging ya berkarat bid'ah tersebut dalam hatinya ya kemudian apa la, lam yasati al khuruju minha nggak bisa keluar dari bid'ah tersebut ya fa khalafa siratal mustaqim fa kharaja minal islam ya setelah dia pelan-pelan sampai tingkatan tinggi kemudian apa ya keluar dari al Islam ini sekali lagi bukan memfonis orang berbuat bid'ah pasti kafir atau murtad tidak naudzubillah min dalik. Cuma ini warning hati-hati. Eh kalau sudah bid'ah itu sudah ya dirasa biasa-biasa saja, ya maka ini akan terus setan akan mengarahkan kepada kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya yang keberapa? Yang ke Bismillah. Ancaman yang paling dahsyat yaitu kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatan temannya di di neraka. Ini juga kita sampaikan ya bahwasanya kita bukan mengobrol murah fonis neraka kepada yang berbuat ya bid'ah atau sama kaum muslimin naudzubillah min dalik. Ini Rasul yang mengatakan ya dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah ya wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin finnas. Seperti yang kita sampaikan kemarin, sungguh sangat disayangkan orang yang mengaku katanya cinta Rasul, kok alergi dengan sabda Rasul seperti ini. Bahkan kita kadang apa, nggak boleh memakai pembukaan khutbah, eh, ceramah dengan hadis riwayat Muslim naudzubillah min dalik. Ya, ini keajaiban dunia. Ini sabda Rasul. Ya, kalau mereka alergi dengan ini, alergi kepada Rasul naudzubillah min dalik. Ya, ini bukan menfonis setiap orang yang berbuat bid'ah masuk neraka naudzubillah min dalik. Sudah pernah kita sampaikan dalam pembahasan kitab ini juga sebelum-sebelumnya masalah menfonis orang masuk neraka masuk surga itu haram nggak boleh itu prinsip alisunah wal jamaah bahkan sudah kita sampaikan fatwa para ulama bahkan orang yang kita tahu dia Nasrani dia Yahudi ya kita tahu dia mati dalam keadaan Yahudi Nasrani nggak boleh kita fonis apa masuk neraka pasti pulang masuk neraka nggak boleh apalagi Muslim yang berbuat apa kebid'ahan. Karena urusan neraka, urusan Allah. Ini cuma warning, peringatan dari Rasul. Hati-hati dengan bid'ah, jangan diremehkan. Ya, ini ancamannya Rasul SAW. Seperti pelaku maksiat. Ya, Allah mengatakan dengan tegas dalam Al-Quran, wa mayasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Barang siapa yang maksiat Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan Allah, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Apakah pasti setiap orang masuk eh berbuat maksiat masuk neraka? Tidak mesti. Ya, masa ketika kita membacakan ayat ini kita dua apa? Mengatakan orang muslim masuk masuk neraka yang berbuat maksiat tentu tidak. Ya, sekali lagi ini memang ya ada orang-orang yang terkadang gagal paham ya atau memang sengaja sok nggak paham ya, dan lain sebagainya. Cuma ini yang sering kita sampaikan, kita harus sunnah wal jamaah itu sangat anti gegabah untuk mengkafirkan sesama kaum muslimin seperti kaum teroris apalagi ya memfonis seorang muslim meskipun dia berbuat bid'ah, berbuat maksiat masuk neraka naudzubillah menjangankan orang muslim yang berbuat bid'ah, berbuat maksiat, orang kafir yang jelas-jelas kekafirannya dia mati ya dalam keadaan kafirannya kita tahu dia statusnya masih nasrani haram kita mengatakan dia pasti masuk neraka karena kita nggak tahu, barangkali jadi tobat, sembunyi-sembunyi kita nggak tahu. Ya, urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Ini hukum secara umum, seperti ayat tadi, wa mai wa mai eh, wa mai yasillah wa rasulahu wa ta'ala udah didkhilhu nar. Barang siapa maksiat masuk neraka, hukum secara umum. Nggak menfonis fulan fulan fulan masuk neraka. Ini sekali lagi ahli sunnah wal jamaah. Cuma kita sampaikan bahaya-bahaya ayat tentang bid'ah itu agar umat Islam sadar ini bahaya sekali. Lebih bahaya daripada narkoba. Lebih bahaya daripada segala bentuk maksiat. Nah, ini masuk poin yang berikutnya. Berapa? Yang ke-10 bahwa saya bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Ini kita nukil dari ucapan ulama as-salaf yang bernama Sufyan As-Sawri rahimahullah Beliau mengatakan al bid'atu ahabu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Fa innal bid'ata la yutabu minha. Karena orang yang berbuat bid'ah itu sulit untuk bertobat. Kita nggak mengatakan nggak mungkin bertobat, banyak yang bertobat. Cuma susah bertobat. Ya, wal maksiatu yutabu minha. Adapun yang berbuat maksiat itu lebih cepat tobatnya. Dia lebih menyadari kalau dia apa salah. Eh, contoh kelompok teroris misalnya. Ya, ketika ditangkap bahkan di penjara, eh, ya banyak yang masih apa merasa apa? Itu resiko jihad. Bahkan setelah di penjara keluar, bom bunuh diri lagi. Ya, ini apa? Mereka nggak merasa salah. Itulah ahli bidah. Ya, makanya iblis lebih cinta kepada kepitahan. Ini dahsyat daripada apa? maksiat orang ya berbuat maksiat, berzina, minum khamar, narkoba, berjudi. Dalam hati kecilnya pasti mengatakan apa? Dirinya salah, ya. Pasti dia apa? Ada kehendak untuk bertobat. makanya sinilah ya bahayanya apa? Al bid'ah. Makanya kita lebih banyak warning, memperingatkan umat dari dari maksiat karena ini, ya bahayanya bid'ah sebagaimana kata ucapan As-Sufyan As-Sufyan rahimallahu taala. Cukup 10 ya? Apa kurang Ustaz? Sampai 100 Ustaz. Eh? Sepuluh itu kurang eh kurang bahaya? Nauzubillah min dzalik. Eh enggak ada lagi sudah kalau sudah 10 ini kurang bahaya bid'ah. Eh, ya, apalagi mengatakan ini furu dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita pindah kepada pembahasan yang lain yaitu apakah semua bid'ah sesat atau ada bid'ah hasanah ini yang selalu dijadikan sebagai polemik ya sebagaimana kita katakan tadi jelas-jelas Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah dalam hadis Irbad bin Sariyah dalam hadis ya tadi Jabir bin Abdullah tentang khutbah hajar Rasul SAW Rasul bilang dengan, dengan jelas dengan terang benderang kullu bid'atin dolal. Setiap bid'ah itu dalam urusan agama itu sesat. Dan itu dipahami oleh setiap para sahabat. Setiap ya Para sahabat di antaranya Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dolala wa in yara'ahan nasu hasana. Semua bid'ah itu sesat meskipun banyak orang menganggapnya baik. Ukurannya syariat, ukurannya sabda Rasul firman Allah, bukan apa apa yang dikatakan oleh mayoritas manusia. Ini pedoman dalam kita beragama, bukan mayoritas. Ya, Bukan apa kebanyakan orang menunjukkan kebenaran. Wa intute aksara fil ardi yudilluka sabillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang kita ikuti kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Kullu bid'atin dolala wa in yarahan Setiap bid'ah itu sesat meskipun semua orang menganggapnya baik. Ini pemahaman sahabat dari hadis Rasul tadi. Kemudian juga ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan ittabi'u la tattabi'u la tabtadi'u faqad kufitun wa kullu bid'atin dolalah. Kata beliau ikutilah ajaran Rasul ya dan jangan berbuat kebid'ahan karena kalian sudah dicukupi semuanya sudah ada. Ya, contoh yang paling konkret masalah zikir sudah. Ya, yang paling aneh banyak orang ya, berbuat yang hal yang baru dalam masalah zikir ya mengarang-arang lafal-lafal zikir. Pada lafal zikir yang Rasul ajarkan luar biasa banyaknya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Komplit zikirnya mau apa? Ya, zikir mau keluar rumah ada. Coba mereka yang berbuat eh zikir-zikir baik, coba dites apa zikir Rasul keluar rumah, apa zikir keluar masuk rumah, masuk masjid keluar masjid. Ya, pasti jawabannya hal adri. Ya. Ya, masalah sunnah memang ini ini salah satu bahaya bid'ah. Kalau orang sudah asik dengan bid'ah, lupa dengan sunnah, nggak mau dengan sunnah, antipati dengan sunnah. Ya itu memang ya, dua hal yang bertentangan, la yastami'an. Nggak mungkin apa? Bersatu. Yang suka bid'ah nggak mungkin suka dengan sunnah atau alus sunnah wal jamaah. Ya. Coba ya kalau ada yang seperti ini coba dites apa zikir bangun tidur mau tidur ya yang ada tuntunannya nggak dilaksanakan. Namun apa ngarang-ngarang zikir-zikir yang baru-baru naudzubillah min dari. Ya. Kemudian juga ucapan tadi Abdul Mas'ud wa kullu bid'atin Ini para sahabat, mereka sangat paham bid'ah itu itu sesat. Kemudian kembali kepada ucapan Imam Malik tadi, ya Imam Malik gak memahami, tidak ada bid'ah Hasan. Barang siapa yang berbuat bid'ah dan dia menganggap itu bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syubhat, ya. Inilah perlunya kita terus belajar ilmu. Kadang kita kalau dibelajari yang baik-baik saja, kalau menghadapi syubhat terkadang apa? Ya, nyantol bahaya. Ya, maka dibendengi dengan jawaban para ulama tentang syubhat tersebut. Yang pertama, kata mereka kata-kata kulu itu enggak semuanya. Ya, ada kulu itu artinya sebagian. Ini yang pertama kita katakan ya dari mana kata kulu itu sebagian. Ya, kulu itu secara asal apa? Semuanya dalam bahasa bahasa Arab. Ya, kemudian mereka membawakan dalil. Ya, eh, kalau nggak salah surat Al-Ahqaf, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa la yura illa masakinuhum. Kata mereka, angin itu menghancurkan eh, ya segala sesuatu. Eh, maka mereka tidak mendapati kecuali rumah mereka. Nah, ini buktinya menghancurkan segala sesuatu kok masih ada rumah-rumah mereka. Eh, pada waktu kisah zaman-zaman eh nabi-nabi sebelum kita kalau nggak salah Nabi Hud eh, seterusnya dihancurkan dengan eh, angin Allah mengatakan damir kulla syekh angin itu menghancurkan segala sesuatu buktinya langit masih ada ya berarti kulu di sini apa sebagian kata mereka kata para ulama eh kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah setiap dalil yang dijadikan hujah oleh al bidah pasti di dalamnya ada hujah bagi ahli sunnah untuk membantah mereka kembali Cuma masalahnya paham dak Itu aja. Ya, kata para ulama ayat tadi itu terdapat bantahan bagi al bidah yang mengatakan kulu di situ katanya sebagian. Kata para ulama, coba perhatikan ayat tersebut. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbia. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Di situ ada ikatan. Ya, dihancurkan segala sesuatu itu yang memang diperintahkan untuk di dihancurkan. Eh Allah memang memerintahkan untuk menghancurkan segala sesuatu kecuali tadi yang tidak dihancurkan. Ya. Setiap kulu itu asalnya semuanya. Namun ketika ada pengkhususan, pengikat yang mengeluarkannya dari keseluruhan kepada eh, al-ba'at sebagian, ini menjadi apa? Kulu sebagian. Cuma butuh apa? Ada nak pengikatnya? Ada nak pengkhususannya? Seperti hadis tadi, kullu bid'atin dhalalah, titik sudah. Enggak ada ya pengecualiannya. Berarti itu apa? Kembali kepada asal kata kullu semuanya. Paham? Kalau nggak paham ya sudah apa adanya itu. Ya ini bahasa Arabnya ini. Ya, yang kedua dalilnya, dalil mereka, subhat mereka tadi ayat kita punya kepada hadis yaitu sabda Rasul dalam Sahih Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ya. Kata Rasulullah barang siapa yang berbuat sunnah yang hasanah kana lahu ajruha baginya pahalanya wa man amila biha dan pahala orang yang mengikutinya. Ini kan ada sunnah hasanah, berarti bid'ah hasanah juga apa? ada. Yang pertama ini sudah jelas gagal paham. Sudah jelas Rasul mengatakan mansana fil islami sunnah bukan bid'ah hasanah. Eh, cuma memang itulah lebih dah. Eh, berusaha untuk cari korek-korek ya, ngorek-ngorek itu sudah. Eh, kelihatannya cocok diambil padahal sangat tidak eh, layak jadikan untuk mereka. Rasul mengatakan mansana fil islami sunnatan Hasratan Barang siapa, kalau terjemahan yang cocok itu, barang siapa yang menghidupkan kembali sunnah Rasul, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Dan ini juga ditafsirkan dalam riwayat yang lain yang sahih juga. Eh, dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan, Man ahya sunnatan min sunnati, kana lahu ajruha wa ajru man amla biha. Riwayat eh, redaksinya kurang lebih sama. Yang mana ini saling mentafsirkan. Mansana sanna fil Islam sunat hasanah artinya man ahya sunnatan yang menghidupkan sunnah rasul bukan yang membuat bid'ah baru apalagi sebab urutnya hadis ini tentang masalah sedekah yang mana sedekah itu sudah ada dalilnya dari ayat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasul mengatakan hadis tadi kisahnya ada kaum musafirin yang fukara butuh bantuan Rasul mengatakan siapa yang mau bersedekah untuk orang-orang ini maka seorang sahabat membawa eh satu mut kurma disedekahkan. Kemudian para sahabat yang lain ikut-ikut bersedekah. Maka Rasul mengatakan barang siapa yang menghidupkan sunnah, yaitu sunnah sedekah tadi, baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Sudah kan? Boleh terus atau enggak? Hah? Sedikit lagi ya. Bukan bid'ah insya Allah ini ya. Iya <laughs> itu hadis, ya, subat dari hadis. Kemudian subat yang ketiga dari Ucapan Imam Khattab yang mengatakan nikmal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini yaitu salat tarawih maksud beliau yang beliau adakan dalam keadaan berjamaah. Yang dahulu pada zaman Abu Bakar Siddiq tidak berjamaah. Pada zaman Rasul hanya beberapa malam saja berjamaah. Ketika Rasul khawatir nanti akan diwajibkan kepada umat Islam salat raweh, beliau eh, khawatir umatnya nggak akan sanggup, maka beliau pun tidak salat berjamaah dengan manusia untuk salat raweh. Maka ketika dihidupkan masa zaman Umar, karena Umar beranggap nggak akan mungkin diwajibkan karena sudah terputus apa? Wahyu. Eh, kekuatan Rasul nggak mungkin terjadi. Maka beliau pun apa? Mengumpulkan umat dengan sholat terawih berjamaah. Kemudian beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Seandainya ada orang mengatakan ya sudah kita terima Umar bin mengatakan ada bid'ah hasanah dalam urusan agama. Kita katakan mana yang kita ambil? Ucapan Rasul kullu bid'atin dolalah atau ucapan Umar bin Khattab. Mana yang kita ambil? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa wa rasuli. Wahai orang beriman, jangan mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin sejati tentunya apa mengambil ucapan Rasul. Seandainya seandainya Umar bin Khattab menginginkan dari kata-kata itu bid'ah hasanah dalam urusan agama. Yang kedua, menjawab subat itu Salat terawih bukan bid'ah. Karena apa? Ada tuntunannya ya, dari Rasul SAW. Rasul pernah melakukannya. Coba tanya mereka-mereka yang berbuat bid'ah yang mereka berdalil dengan ucapan Umar Khattab apa ada tuntunannya dari Rasul SAW. Apakah Rasul pernah melakukan atau tidak? Beda ya antara mereka berdalil dengan mereka apa? melakukan bid'ah tersebut. Ya, kemudian Umar bin Khattab mengatakan itu, kata para ulama, itu bid'ah adalah urusan dunia secara bahasa. Dan ini ditafsirkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Ibnu Katsir dan ulama yang lainnya mengatakan ini salah satu ucapan bid'ah yang maksudnya adalah bid'ah dalam segi apa? bahasa. Ya, seperti HP, ya, mikrofon. Ini bid'ah dalam segi apa? bahasa, namun tidak tercela. Ya. Kemudian sobat yang lain ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mereka berdalil dengan ucapan ini meskipun ada yang menyandarkannya kepada Rasul padahal tidak tidak sahih hadisnya dari Rasul itu ucapan Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan fama ra'ahul muslimuna hasanatan fahuwa indallahi hasanah barang siapa atau apapun yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka itu dianggap baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, berarti kalau kamu muslim menganggap ini baik, maka itu adalah apa? Suatu yang baik. Ya, meskipun itu yang baru. Namun kalau kamu muslimin sudah menganggap itu baik, mayoritas menganggap baik, berarti itu apa? Baik di sisi Allah. Ah, kata Pak ulama, jangan motong dalil, ya. Ini memang kebiasaan al-bidah, yaitu katanya ulama al-sunnah, madhab al-bidah itu madhab fawailul lil musallim. Tahu maksudnya? Yaitu mereka memotong ayat ini sampai di sini saja. fawailulin lil kecelakaan bagi orang salat. Langsung kalau imam baca wailul Allahu akbar ruku. Nah, ini apa? Motong ayat padahal ayat itu harus diteruskan. fawailulin lil musallin. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu yang lalai dari salatnya nggak boleh potong. Memang al bidah seperti terkadang motong dalil. Kelengkapan ucapan Abdul Mas'ud itu tentang sahabat. Kata-kata an muslimun dalam riwayat tersebut adalah para sahabat, bukan setiap kaum muslimin. Ya, karena redaksi itu panjang. Yang pertama, beliau mengatakan innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada khaira qulubil ibad qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fastafahu wa ta'tahu bi risalatihi. Kata, kata Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati para hamba-hambanya. Kemudian Allah mendapati sebaik-baik hati manusia, hati Nabi Muhammad SAW, maka Allah mengutus beliau sebagai nabinya. Summa nadara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin SAW. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati manusia setelah hati Nabi Muhammad. Fawajada khaira qulubil ibad quluba ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Allah mendapati sebaik-baik hati manusia yaitu hatinya para sahabat Rasul. Kemudian baru Abdullah bin Mas'ud mengatakan fama ra'ahul muslimuna hasanatan fahuwa indallahi hasanah. Eh barang siapa apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin yang dimaksud kaum muslimin di situ siapa? Para sahabat karena saling berkaitan antara yang pertama dengan yang berikutnya. Intinya apa? Yang dianggap baik oleh para sahabat itu baik karena Rasul mengatakan la tashtami ummati dolalah. Tidak mungkin para sahabatku berkumpul di atas kesesatan. Enggak setiap kaum muslimin, namun kaum muslimin yang dimaksud di situ para sahabat Rasulullah SAW. Yang terakhir, mereka berhujah dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i al bid atau bid'atan. Ini sudah kita bahas dulu dalam pembahasan akidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan al bid atau bid'atan. Bid ada dua, bid atun mahmuda wa atun madmumah. Bid yang tercela dan bid yang terpuji. Jawabannya sama dengan tadi. Ya, kalau seandainya kita mengatakan Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah dalam urusan agama, mana yang kita pilih? Ucapan Rasul atau ucapan Imam Syafi'i? Hah? Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday wa rasul. Bahkan inilah pesannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza khalafa qauli qala rasul, fadribu kauli ardal haid." Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapan Dan jelas Rasul mengatakan kulu bid'atin dolalah, beliau mengatakan ada bid'ah hasana, bid'ah yang terpuji. Kalau itu maksudnya urusan agama, jelas ini bertentangan dengan sabda Rasul. Namun ulama mengatakan yang dimaksud Imam Syafi'i bid'ah dalam segi bahasa. Bid'ah ada dua, yang terpuji dan bid'ah yang apa? Tercela. Dalam urusan dunia ada yang halal, ada yang apa? Yang haram. Ya, ada inovasi yang halal, ada inovasi yang yang haram. Ini sekali lagi ulama ya salaf sampai detik ini juga alusunah wal jamaah berkeyakinan sebagaimana sabda Rasul kullu bid'atin dolalah. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat dari segala bentuk fitnah dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk terus berpegang dengan sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.